Alam, sing, alam, sing, Kualitas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Maka dari itu tidak ada salahnya ketika PMI Rayon Tarbiyah mengadakan seminar ini. Dan sekali lagi dengan harapan peningkatan saling rasa menghormati dan toleransi antar umat beragama lain lebih ditingkatkan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan menikmati forum ini. Semoga Anda menjadi dewasa berkat forum ini. Terima kasih. Terima kasih. Muttalib. Margono. seluruh rangkaian acara. Seluruh rangkaian acara. It, Thank uh, you. Ya, sip. Di Delta di kafe. Di Delta <laughs> di kafe. Di Delta Pak. Di Delta Pak. saya ya semua itu kasih toko-toko ada sudah minta ada yang bisa minta dan biasanya penulis jadi sore yang menulis udah dari jadi itu gimana Gimana dia Ini berarti Gue cuma berbeda jenis adalah merindu. Sakit ini adalah benar-benar merindu. فأما Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan, sambutan pertama oleh Alim Badan Koordinasi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IA dan Wali Solo Semarang kepada sahabat Muhammad Fatun kami Satu untuk mencatat bagaimana hilangkan terhadap itu maka kita lakukan demi tercapainya kedamaian dunia. Salam dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan besok di hari akhir zaman. Yang pertama saya mewakili dari dan koordinator mahasiswa Fakultas Tarbiyah mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lain Tarbiyah serta sadar Saya maupun yang telah meluangkan waktu untuk suksesnya acara pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada BKM Fakultas Tarbiyah yang sampai sekarang bisa terus membantu dalam setiap kegiatan yang telah kami lakukan dan juga untuk syarat pertugasan yang bisa memfasilitasi kali ini. Dan uh, perlu diketahui bahwasanya kita selaku bangsa Indonesia dengan garis dinikah Tunggal Ika walaupun kita mempunyai yang beraneka ragam suku, ras, agama dan lain sebagainya, tapi kita masih dalam satu wadah. Baik sahabat maupun sahabat yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas antusiasme sahabat-sahabatku semua yang biasanya yang namanya seminar itu kadang kita kesusahan untuk mencari peserta gitu Untuk mencari hadirin hadirunnya itu kesusahan. Sampai kita itu harus kasih iming-iming full semangat full SKK dan lain-lain gitu. Tapi saya, saya kira di seminar kali ini semua itu beda gitu. Semuanya beda, kita tanpa dikasih semangat dan lain-lain, tapi semuanya antusias untuk menghadiri forum ini. Alhamdulillah. Kita sekarang pada bulan uh, Oktober, tepatnya 20 Oktober 1977. Masih muda sekali dan beralamat di Jalan Jeruk eh, 5, 15 Semarang. Pendidikilah kamu seperti dirimu sendiri. Eh, demikian identitas masing-masing pembicara dan apa sebenarnya konsep yang beliau tawarkan apakah akan mencoba untuk mempertemukan titik-titik agama yang selama ini memang sangat rawan konsep karena tidak sarikan konsep teologis yang diakui sebenarnya oleh masyarakat agama itu ini itu atau tidak akan bisa mempertemukan dan apapun yang terjadi mari kita senangkan bersama apa sebenarnya itu yang ditawarkan Terima kasih kami menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, saya ucapkan haleluya bagi yang Nasrani puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk berbagi hati kita dan berbagi pikiran kita bersama-sama dalam acara bedah buku ya yang sekaligus seminar yang telah diperakasai juga dirintis ya kemudian sama-sama diperjuangkan dan diadakan oleh sobat-sobat yang bisa saya sebut sebagai para pendekar dari IAIN ini. Terima kasih saudari Islam Kristen untuk sekiranya bisa betul-betul bergandengan tangan. Betul-betul bersahabat secara romantis intim. Dekat sekali. Dengan didasari oleh pemahaman teologis yang selaras dalam hal hakikat. Terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari Islam dan Kristen yaitu sama atau berbedakah Allah yang tertuang dalam Alkitab dan Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu mesti dikaji secara seksama berdasarkan kedua kitab suci tersebut yaitu Alkitab dan Al-Quran. Nah Alkitab itu berisi Injil. Injil dalam bahasa Yunani disebut sebagai Evangelion. Suatu petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu tertulis di kitab ayat yang ke sendiri Ibadah tulis kata dia paling suka hubungannya dengan Yesus. Nah, jadi kalau di sini ada yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad dan pengikut Yesus, ya mudah-mudahan kita senantiasa dekat juga. Kemudian, semua nabi-nabi itu bersaudara karena satu turunan. Ibunya berlainan, sedang agamanya satu. Maka saudara-saudari, dengan demikian maka arti beragama tauhid jelas sekali bukan menunjuk kepada sebuah organisasi apalagi cuma sekedar tradisi atau syariat pengikut Yesus yang sejati dan pengikut Muhammad yang sejati pada dasarnya agamanya adalah satu yaitu agama yang juga agama orang Yahudi dan Nasrani yang benar-benar mengesahkan Allah atau manusia, tentu bisa juga disebut sebagai tauhid namun sebagai analogi contoh Janganlah kita meniru kebangkitan dan keanehan beberapa orang Jakarta yang sering di antara mereka tidak mau disebut sebagai orang Jawa. Ya, ada teman-teman yang mungkin punya teman-teman kawan-kawan ya, Jakarta. Dia sampai Jakarta bilang, orang itu Jakarta, saya mau pulang ke Jawa. Orang-orang yang masih Jakarta bilang, gue bukan orang Jakarta ini. Tidak mau mereka orang Jawa. Gue bukan orang Jawa, gue orang Jakarta. Gak mau ikut Jawa. Padahal notabene Jakarta anugerah sebagai dari Pulau Jawa. Ini tidak ada aneh. Itu akan dibahas antara eh, Kristen. Ada yang Kristen Tauhid, ada yang mengatakan dirinya Tuhan yang tahu. Dan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua satu kesempatan yang baik kita bisa berkumpul di sini karena apa yang kita lakukan ini barangkali di beberapa tempat lain akan menjadi sesuatu yang sangat sulit karena seorang seperti Pak Dunal ini kalau disikapi dengan tidak dewasa, disikapi dengan fanatisme, mungkin akan disebut sebagai pengacau, mungkin akan disebut sebagai penyesat dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau agak tenang sedikit dan berbincang-bincang dengan baik, maka kita akan menemukan banyak kajian yang menarik dari tulisan rasional ini. Sebagai seorang Kristen, saya akan memakai acuan dari apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau kita melihat bahwa Yesus Kristus tidak pernah menuliskan kitab atau buku, sehingga acuan dari kata-kata Yesus Kristus akan kita dapatkan dari Injil-Injil Sinoptik. Yang paling tua adalah Injil Markus, ya, yang dituliskan pada sekitar tahun 60 Masehi. Kemudian diikuti dengan Injil Matius ya, sekitar tahun 70-an, kemudian Injil Lukas sekitar tahun 78, Kemudian yang terakhir adalah di Yohanes yang diberikan kita tahu. dikatakan di dalam kisah 3 ayat 13 bahwa awalnya Abraham, Ishak dan Yakub, awalnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Jadi posisinya alim dan seterusnya. Uh, kita bicara ini ini ada Mas Ari, ada Mas Pran Donar, ada beliau ini orang-orang pintar semua dalam berbagai agama ya. Jadi saya sebagai orang kuno yang tidak pernah sekolah ya, itu benar-benar dan orang benar semua ini gimana Kalau orang Jakarta mengatakan semua orang salah, sekarang saya mengatakan semuanya orang benar. Minimal saya ingin menunjukkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Seorang pemikir Islam yang terkenal itu, Imam Madhab, yang mengatakan bahwa itu kedua forum ini hampir sama reaksinya. Jadi akan saya ceritakan satu saja, karena itu sama. Pertanyaannya sama, baik forum kiai maupun forum di aktivitas akademika di Nisbah tempoh hari. Saya pertanyakan, waktu itu Partai di Indonesia hanya tiga. Golkar, P3, PD. Saya tanyakan pertama kali, ini tiga ini wasilah apa ya? Semuanya menjawab dengan semangat, wasilah. Jadi hanya kendaraan saja, wasilah untuk mencapai goyah tujuan. Mereka semangat, wasilah. Oke, kemudian pertanyaan saya naikkan. Kalau NU, Muhammadiyah, Wasiyah, Syiah, Ariduddin, itu wasilah atau Ini Mereka jawab wasilah tapi pelan-pelan. Wasilah. Dan ada mana tadi? Jadi kita. Ketika saya naikkan lagi, sekarang akhirnya ada yang nyentuh. kalau menurut terus ya ini kiai, ini kiai itu mereka mengatakan kalau saya dan anda boleh berbeda karena ini negara demokrasi saya mengatakan akal wasilah wah wow, ada berdiri semua semua pada ini sama dengan satu tinggi juga kalau wasilah goyahnya apa goyahnya Allah goyahnya adalah Allah itu sendiri Musola dosen dasar yang terus mendebat saya yang agak ceramah itu yang mengatakan, dan itu di dalam Quran ada Wama tadi ghairal Islam adila. Ala yuqbal. yang tidak Islam tidak diterima. Inat dina inda Allah Islam. Itu bagaimana? Yaitu masih lagi kita pantai dianggap ini sampai orang Indonesia semua yang bikin tiga-tiganya ini yang bikin Pak Antono. Baik Golkar, PDI, P3 itu bikinan Pak Antono. Maka harus saya saya, saya dia. Dan ini semua Indonesia. Tujuannya untuk kebaikan Indonesia semua biasanya. Anda tidak bertanya kepada pemimpin pemimpinnya, Tapi ketika masing-masing orang itu orang NU yang menganggap NU itu boleh orang Muhammadiyah yang menganggap Muhammadiyah itu boleh maka orang NU yang menganggap NU boleh menganggap orang Muhammadiyah tidak begitu bisa itu adalah orang yang mengatakan anak-anak saya orang Muhammadiyah semuanya bagus-bagus semuanya Islam kan Muhammadiyah jadi ini gara-gara menganggap itu boleh. Islam Kristen atau itu ada dalam manusia padahal dalam Al-Quran Allah Allah mengatakan jadi manusia dimuliakan oleh Allah dan apa yang disampaikan apa namanya karena saya tadi waktu ngomong sana ngomong itu isinya apa ya karena saya belum dapat bukunya entah disampaikan ke siapa saya tidak tahu ini semua jadi isinya pokoknya perlu tahu gitu itu semuanya Allah Aziz saya bilang, apa yang mau dibicarakan? ini Mau sudah sama ini. Di dalam Al-Quran ada baca surat yang namanya Nabi Nabi Surat Hud, Surat Yunus, Surat Ibrahim Di situ jelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nabi itu yang diperintahkan kepada Nabi apa itu? Semuanya dari ilah ilah Semuanya dari ilah ilah Itu tidak ada pengaruh kepada Mungkin itu salah. Allah itu kalau tentang Tuhan Islam itu dari Injil dan memang dapat dikatakan dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai 32 ayat. Di situ dijelaskan tentang eh, bahwa Adik, konek action dik. Konek action. Bisa bahagia. Pepon gini. With the problem of humanity. Saya kira ini lebih penting jauh daripada what is religion. Karena kalau what is religion nanti ada yang menyalahkan Bible, ada yang menyalahkan Quran, itu tidak akan pernah selesai. Tapi bagaimana agama ini memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan? Maka saya kira dalam bekerja sama dalam bangun kita sama. Mari kita bangun paradigma yang humanistik, yang universal. Kita ambil sebuah overlapping konsensus, konsensus yang overlap di atas semua apa? Saya kira banyak sekali, banyak sekali sama-sama. Setahu saya ajaran agama Buddha sangat baik. Saya hampir tempat-tempat peribadatan pernah saya masuk dan pernah ikut kebaktian di dalam di gereja malah saya pernah waktu di Chicago itu jika saya kalau tiap minggu ke gereja bahkan kalau sampai ke Willow Creek itu gereja terbesar mungkin nggak tahu yang pasar atau Willow Creek di Chicago itu udah arah barat kira-kira 40 km dari Chicago itu sekitar Willow km itu besar sekali luar biasa Kalian juga datang sana ya memang saya mendapatkan bahwa apa yang penting bagi kita dalam perkembangan Jawa itu adalah bagi Yeah.